ini juga al-istinsyak. Apa itu maghmadah? Maghmadah apa? Berkumur-kumur. Wal istinsyak istinsyak apa? Memasukkan memasukkan air ke ke hidung. Kalau istinsyak memasukkan air ke hidung, madmadah berkumur-kumur. Istinsar itu mengeluarkan air dari dari hidung. Beda antara istinsyak dengan istinsar. Istinsyak memasukkan kalau istinsar mengeluarkan. Faman ghasala wajhahu wa taraka al madmadha wal istinshaq aw ahadu aw ahaduhuma lam yasih wudu'uhu. Dikatakan oleh Allah Ta'ala seseorang yang meninggalkan berkumur-kumur dan juga istinshaq atau salah satunya tidak sah. Lian al-fam wal-anf min al-wajh. Karena dua-duanya di sini merupakan dari dari wajah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faghsilu wujuhakum." Ini termasuk dari bagian wajah. Hidung, mulut termasuk dari bagian wajah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membasuh wajah dan dengan sempurna. Faghsilu wujuhakum Fa'amara bi ghusl wajhi kulli. Memerintahkan untuk mencuci wajah semuanya. Faman taraka syai'an minhu lam yakun mumtathilan amrullahi ta'ala. Apabila meninggalkan salah satunya istinsyak atau ist, uh, eh, madmadah maka dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu سبحانه wa والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تمضمض واستنشق dan Nabi alaihi salatu wasallam berkumur-kumur dan juga istinsyaq dan kaifiyah dari al-madmadah dan istinsyaq sebagaimana yang telah kita lewati bahwa al-madmadah memasukkan air ke mulut kemudian yuharrikuha digerakkan bukan hanya masukkan keluarkan lagi masukkan keluarkan lagi tetapi menggerak-gerakan yuharrikuha agar kotoran-kotoran yang menempel di sela-sela gigi itu bersih kotoran-kotoran yang menempel di sela-sela gigi bersih dengan ini orang yang matmalah senantiasa menyempurnakan matmaduhnya dengan yuharrikuha di digerak-gerakan seperti orang berkumur-kumur digerak-gerakan dan listinsyak memasukkan air ke hidung dan disunahkan untuk mubalaghah apa itu mubalaghah senantiasa memasukkan dengan eh, dengan sempurna mubalaghah kecuali dalam keadaan berpuasa karena ditakutkan air ketika dia me memasukkan air ke hidungnya dengan mubalaghah takutkan air masuk ke rongga mulutnya yang bisa membatalkan puasanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan balighu fil istinsyaq ila an takuna shaiman sempurnakanlah, berlebih-lebihanlah kalian di dalam istinsyak. Masukkan air ke hidung kecuali dalam keadaan berpuasa. kadang karena apabila dalam keadaan berpuasa karena hidung dan mulut ada ada saluran. Yang kedua, kewajiban-kewajiban wudu, ghusl yadain ma'al mirfaqain. Mencuci kedua tangan bersamaan dengan mirfak. telapak sikunya. Dikali ta'ala wa idiyakum ilal marafiq dan tangan-tangan kalian sampai dengan mirfak. Ilal marafiq yaitu ma'al marafiq bersamaan dengan mirfak. Lian Nabi sallallahu alaihi wasallam adara al-ma' ala mirfaqai. Karena Nabi alaihi salatu wasallam adara memutar air di sekunya semuanya diputar. Baik bagian depan, bagian belakang dan Nabi adara. Hadis ini hadis Jabir disahihkan oleh Syekh al Bani rahmatullahi taala alaih. Wa fi haditsin akhar qasala yadai hatta ashra'a fi fil abud. Dalam hadis yang lain bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mencuci kedua tangannya hingga lengan di atas siku dibasuh juga ini bersamaan dengan sikunya. Ini hadis Muslim, hadis dari sahabat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa bima yadullu ala dukhul mirfaqain fil maghsul. Ini dalil menunjukkan bahwa siku itu masuk dari anggota wudhu yang dicuci, anggota wudhu yang yang dicuci. Yang ketiga adalah masras kullih. Mengusap kepala semuanya. Wa minhul udunan. Dan diantaranya adalah dua dua telinga. Berkali ta'ala wamsahu biru'usikum. Dan usaplah kepala-kepala kalian. Dan hadis Nabi alaihi wasallam al-udunan minaros. Dua telinga bagian dari kepala رأي ابن ماجه ودار كتني وغيرهما فلا يجزئ مصل بعض الرأس حديث الأذن من الرأس حديث disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimatullahi taala alaih kama fil irwa' Dan saya salah Hafidullah telah mengatakan fala yudzi masal ba'di ra's. Maka tidak diperbolehkan seseorang mengusap sebagian kepalanya saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu bi ru'usikum." Usaplah kepala-kepala kalian. makan kepala yang tumbuh rambut dari depan, belakang, pinggir semuanya ini semua damakan kepala. Sehingga jangan hanya depannya saja di belakang kita yang tumbuh rambut ini masuk ke kepala, pinggir kanan, pinggir kiri. Sehingga di dalam mengusap kepala, usaplah dengan sempurna. Mengusap dengan mencuci berbeda. Kalau mencuci membutuhkan air yang banyak. Ini namanya men mencuci. Sedangkan mengusap cukup dari telapak tangan kita basah dengan air. Basah dengan air, setelah itu baru diusap baru diusap. Sedangkan mencuci membutuhkan air yang cukup banyak. Sedangkan mengusap hanya basah saja, basah. Kemudian diusap. Nah. Dan kaifiyah di dalam mengusap kepala Sebagaimana Nabi alaihi wasallam mengatakan al-udunan minaras dua telinga bagian dari kepala, maka di dalam mengusap kedua telinga itu setelah mengusap kepalanya tanpa mengambil air yang yang baru. Musab dimulai dari depan ke belakang, dibalikan kembali, kemudian mengusap kedua telinganya, mengusap kedua telinganya. Dan di dalam mengusap telinga eh, dan di dalam mengusap kepala dan juga mengusap telinga itu satu kali. Itu satu satu kali. Karena hadis yang menunjukkan bahwa Nabi salatu wasallam mengusap telinga, eh, mengusap kepala dan mengusap kedua telinganya itu satu kali. Itu satu satu kali. Nah. <clears throat> Dan di dalam mengusap kedua telinga itu berbarengan. Ada anggota wudhu yang di sana disunahkan kanan dulu, kemudian kiri dulu, dan ada yang langsung berbarengan. Kalau kanan dulu, kiri dulu, mencuci kedua tangan. Kanan dulu disunahkan karena Nabi alaihi salatu wasallam yu'jibu at-tayammun, menyukai yang sebelah kanan. Kemudian setelah kanan kiri. Kaki juga sama, kanan dulu, kemudian kiri. Sedangkan yang diusap yang dibasuh secara berbarengan atau yang diusap secara berbarengan kepala apa le, wajah wajah langsung berbarengan kepala juga sama berbarengan telinga juga sama berbarengan dalam hadis Nabi alaihi wasallam Nabi memasukkan apa membersihkan dan mengusap kedua telinganya dengan berbarengan tidak kanan dulu kemudian tidak kemudian kiri khatam akan tetapi berbarengan. Dan kaifiahnya jari telunjuk membersihkan bagian dalam, ibu jari membersihkan bagian bagian luar sebagaimana dari sifat wudhu Nabi alaihi Jari telunjuk masukkan ke dalam. Bersihkan. Lihat dari eh, bentuk dari telinga dibersihkan dari dalam kemudian sampai keluar. Dan ibu jari membersihkan bagian luar berbarengan. Ketemu di luar. Ini ya dari mengusap kedua telinga. Masukkan ke dalam, bersihkan, kemudian yang ibu jari bagian luar. Ini ya di dalam mengusap kedua kedua telinga. Sebagian orang ketika mengusap telinganya tidak mengusap dengan sempurna. Bahkan kanan dulu setelah kanan kiri. Ini kesalahan. Karena tidak ada hadis dari Nabi Shallallahu Wasallam di dalam mengusap telinga kanan dulu, kemudian kiri. Dan kebanyakan mereka hanya memegangnya saja, tidak membersihkan dengan sempurna pegang, pegang, pegang, tuh, pegang kiri seperti ini. Ini kesalahan. Dalam hadis Nabi Alaihi Wasallam bahwa Nabi Alaihi Wasallam membersihkan, bahkan Nabi Alaihi Wasallam memasukkan jari telunjuknya ke bagian dalam, dibersihkan. Bukan hanya memegang, dibersihkan. Bahkan di sebagian diajarkan di dalam mengusap kepala hanya dipegang saja. Pegang, tempel seperti itu. Ini kotak kesalahan. Nabi SAW memulai bagian depan. Nah, dari depan ke belakang. Ini masuk semuanya. Karena bagian dari kepala. Dari depan, kemudian kembali lagi. Dari depan ke belakang, kemudian kembali lagi ke tempat semula ke depan. Ini Wudu yang sempurna sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga yang wudunya asal-asalan seperti ini dirubah dari sekarang. Hanya megang telinga seperti ini kanan dulu kemudian kiri dulu ini khata. Diubah dari dari sekarang. Mengusap satu kali kemudian kembali lagi kemudian langsung mengusap telinganya tanpa mengambil air yang baru. Dan Syekh Soleh sini sebutkan fala yudzi masul ba'dir Tidak boleh seseorang mengusap sebagian kepala saja. Karena ini kepala, ini masuk kepala, ini kepala, ini kepala. Jelas yang tumbuh rambut ini tidak makan kepala semuanya. Yang tumbuh rambut ini masuk kepala. Nah, kalau yang rambutnya panjang perempuan tidak perlu untuk membasahi seluruh rambutnya. Karena dalam ayat disebutkan wamsahu usikum, usaplah kepala-kepala kalian, bukan rambut. Walaupun orangnya gundul, tidak ada rambutnya, tetap disyaratkan untuk membasuhnya. Nah, walaupun rambutnya panjang, cukup sampai belakang sini. Tidak perlu semuanya di dicuci, dibas di, di, di diusap. Hmm. Rabi yang keempat, ghusl rijlain ma'al ka'bain. wajiban kewajiban wudu. Rukun-rukun wudu. Yaitu ghusl rijlain ma'al ka'bain. Mencuci kedua kakinya ma'al ka'bain bersamaan dengan kedua mata kakinya. Liqali ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala warjulakum ilal ka'bain dan basuhlah kaki-kaki kalian ilal ka'bain Para ulama mengatakan ila bima'na ma'a. Ila di sini maknanya ma'a. Sama seperti tangan. Wa ilal marafiq. Wa iyyakum ilal marafiq. Ila juga di sini bimana ma Wa arjulakum ilal ka'bain. Ila di sini bimana ma Nah. Wa dzalika li ahadits waridah fi sifatil wudu. Sebagaimana hadis-hadis yang datang dari sifat wudu Nabi alaihi salatu wasallam. Fa innaha tadullu ala dukhulil ka'bain fil maghsul. Bahwa dari sifat wudu Nabi alaihi salatu wasallam Kedua mata kaki itu masuk dari anggota wudhu yang dicuci. Hadis yang me, yang menjadi pegangan hadis tumpuan asal dari sifat wudhu Nabi alaihi sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mulakin rahmatullahi taala alaihi yaitu hadis Humran ibnu Aban Maula Utsman ibnu Affan yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahmatullahi taala alaih bahwa Um Utsman ibnu Affan memerintahkan kepada Humran ibnu Aban untuk mengambil air untuk berwudu. Kemudian Utsman bin Affan berwudu dari awal sampai akhir Kemudian beliau mengatakan, sungguh aku telah melihat Nabi alaihissalatu berwudu sebagaimana wuduku ini. Hadis ini dijadikan oleh para ulama merupakan hadis yang pokok dari sifat wudhu Nabi alaihissalatu wassalam. Utsman bin Affan mempraktekkan dari awal sampai akhir dari mencuci kuda oh, mencuci wajahnya, kemudian kedua tangannya dan juga yang lainnya dari awal sampai akhir kanan dulu kemudian kiri dari awal sampai akhir dan di akhir hadis menyebutkan laqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hadza saya telah melihat Nabi alaihi wasallam berwudu dengan wuduku ini nah <clears throat> ini yang keempat di dalam rukun-rukun wudhu yaitu mencuci kedua kaki bersamaan dengan ka'bain. Dan yang hal yang perlu diperhatikan di dalam mencuci kaki jangan sampai tumit kita tidak terkena oleh air. Jangan jangan sampai tumit kita tidak terkena oleh air. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika melewati orang-orang sedang berwudu, Abu Hurairah mengatakan, "Asbiqul wudu." Fa inna Abul Qasim yaqul, "Wailul aqab minan nar." Sempurnakanlah oleh kalian wudu. Karena Nabi alaihi salatu wasallam Abul Qasim kunyahnya Nabi alaihi salatu wasallam yaqul mengatakan, Wailul aqab nar. Disiksa, wailul, celaka atau disiksa. Lil aqab nar, orang-orang yang tidak mencuci tumitnya bagian dari neraka. Ini hadis menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak menyempurnakan wudhunya itu akan mendapatkan ancaman yang keras Terutama ketika mencuci kakinya. Tumit bagian belakang. Biasanya kalau orang yang kurus tumitnya itu masuk ke dalam. Tumitnya itu masuk ke dalam. Sehingga ketika dia mencuci ada bagian tumit yang tidak terkena oleh air. Akan tetapi dia senantiasa ketika berwudu mencuci kakinya apabila tidak masuk air tadi ke tumitnya maka bantulah dengan dengan tangannya adilq. Hal ini sebagaimana Nabi Alaihissalatu Wasallam juga sama membantu ketika berwudu dengan tangannya. Karena ditakutkan di sana ada anggota wudu yang tidak terkena oleh air. Qala afidahullah ta'ala khamis yang kelima at-tartib. بأن al-wajha awalan, thumma al-yadayn, thumma yamsah ra's, thumma yaghsil rijlayn. Liqali ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين Yang kelima dari kewajiban-kewajiban wudhu adalah tertib. Tidak boleh acak-acakan. Biayak silal wajah awalan. Yang pertama membasuh muka dulu. Tsumma kemudian kedua tangannya. Tsumma ra's kemudian mengusap kepalanya. Tsumma yaghsil jelai kemudian membasuh kakinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." marafiq wa amsaw birusikum wa arjulakum minal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman Apabila kalian berdiri melaksanakan solat Maka cucilah wajah-wajah kalian Dan tangan-tangan kalian bersamaan dengan mirfak Dan basuhlah kepala-kepala kalian Warjulakum dan cucilah kaki-kaki kalian Bersamaan dengan ka'bain Nah, ini ayat menunjukkan bahwa di dalam berwudu diwajibkan untuk tertib. Tidak sah seseorang apabila berwudu acak-acakan. Mau berwudu cuci tangan dulu. Apa apa membasuh tangan sampai mirfak. Setelah itu kaki. Setelah kaki mengusap kepalanya. Setelah mengusap kepalanya, basuh mukanya. ya sih. Karena Allah Subhanahu wa taala mentartibkan di dalam Al-Qur'an dengan sempurna. Yang pertama dengan mencuci wajah. Kemudian tangan. Kemudian mengusap kepala, kemudian mengusap kakinya. Dan diharuskan tertib. Dan Nabi alaihi salatu wasallam rattabal wudu ala hadhil kaifiyah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mentertibkan wudu dengan cara seperti ini. Wakala dan mengatakan hada wudu la yakbal la yakbalullah salata illa bihi. Ini adalah merupakan wudu yang dimana Allah Subhanahu wa taala la yakbal tidak akan menerimanya illa bihi kecuali dengannya. Rawahu Abu Daud wa ghairuhu Dan Nabi Wasallam berwudu dengan tertib. Hal ini sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Utsman bin Affan. Dari awal sampai akhir. Yang di akhir yaitu mencuci kakinya. Utsman mengatakan, saya melihat Nabi Wasallam berwudu seperti wuduku ini. Itu tertib. Dari awal dari awal sampai akhir sehingga seseorang yang berwudu acak-acakan harus dimulai lagi dari pertama. Dimulai. Kenapa? Karena tidak sah. Karena tertib di sini adalah merupakan dari rukun-rukun wudhu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mentartibkan di dalam berwudhu itu harus tertib. Asadis yang keenam, al-muwalah. Artinya muwalah di sini berkesinambungan langsung berkesinambungan. Jangan ada pemisah. Wa hiya an yakuna ghusl a'dha'il madhkurah mutawaliyan al-muwalah itu an yakuna ghusl a'dha'il madhkurah mutawaliyan. Mencuci dari anggota-anggota wudhu secara berturut-turut. Karena memang dikatakan oleh para ulama bahwa al-muwalah adalah at-tatabu' diikuti. Dan muara di sini para ulama mengatakan ya ini jangan biarkan anggota wudhu yang sebelumnya itu mengering. Contohnya ketika kalian mengusap eh, membasuh ke wajah kemudian didiamkan dalam waktu yang cukup lama sampai kering. Airnya sampai sampai kering. Atau ketika kalian berwudu, kemudian tinggalkan dulu, nantilah cuci kakinya. Saya mau makan dulu, misalnya. Habis makan, baru cuci kaki. Ini apa pemisah antara wudhunya? Dan di sini sebutkan al-mualah jangan memisahkan dari mencuci kaki, dari mencuci anggota wudhunya, dan cucilah secara berturut-turut. Langsung. Bihaitu la bainal ghusl wudhu'i wa ghusl abul ladhi qablahu. Yaitu tidak memisahkan antara mencuci anggota wudhu dengan mencuci anggota wudhu yang sebelumnya. Al-Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih dalam Syarah Muslim menyebutkan al mualah yasir, al mualah yang cukup waktunya yang sedikit ini tidak berpengaruh. Contohnya, kalian lagi berwudu, airnya habis, habis. Airnya habis, ada air di sebelahnya di sana Kemudian kalian waktu itu sudah mencuci e, eh, membasuh wajah, mencuci tangan. Habis airnya, baru tangan kanan. Ini habis, sehingga kalian pergi ke sana. Kenapa? Karena di sini habis, airnya ke sana. Pergi ke sana, maka teruskan. Kanan, kiri. Tidak perlu untuk mengulangi dari awal. Kenapa? Karena ini mualah yang yasir. Waktunya pendek. Sedangkan mualah yang di sana waktu yang cukup lama hal ini dihindari. Kalian sudah mencuci baru pertengahan mencuci kemudian ada teman atau ada tamu. Wah, sebentar. Saya mau nemuin tamu dulu. Setelah nemuin tamu, wudhunya diteruskan kembali. Nah, ini mualah yang waktu yang cukup lama. Dan hal ini perlu dihindari. Hal ini perlu di dihindari. Nah, qala hafidhahullah taala bal yutabi ghusl a'dha al-wahid til wal akhar bal yutabi akan tetapi diikuti ghusl a'dha al-wahid dari mencuci anggota wudu. Yang pertama til wal akhari. Kemudian yang berikutnya hasabal ingkan sedapat mungkin sedapat mungkin ini jangan dipisahkan cuci tangan di sini cuci kakinya di sana misalkan kalau sesuatu yang tidak ada keperluan maka hal ini dihindari berbeda dengan airnya habis misalkan sudah ke sana kenapa karena ini sesuatu yang tidak sengaja kalau kalian mualah dalam waktu yang cukup lama lain sebagainya, hal ini ditakutkan berpengaruh terhadap wudhunya, berpengaruh terhadap wudhunya. Wahadil furudul furudul wudhu'i dan ini adalah merupakan kewajiban-kewajiban wudhu. Alati la minha fihi. Salah Allah menyebutkan dan ini adalah merupakan Hadhil furudul wudu'i ini merupakan kewajiban-kewajiban wudu allati la budda minha yang harus dikerjakan. Kalau sunnah tidak dikerjakan tidak batal wudunya. Akan tetapi apabila kewajiban-kewajiban rukun-rukun itu ditinggalkan, maka tidak sah wudunya. Ala wifqi ma dzakarallahu fi kitabih sebagaimana yang sesuai yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Qala Allah taala wa qad ikhtalafa al-ulama fi hukm at-tasmiyah fi ibtida'i al-wudu. Hal hiya wajibah aw sunnah? Fahiya 'inda al-jami' 'inda jami' al-mashru'ah. Syekh Salah Allah taala mengatakan ikhtilaf ulama tentang hukum berwudu sebelum memulai ah, afwan ikhtilaf ulama di dalam hukum mengucapkan basmalah ketika dimulai wudu permulaan wudu alhiya wajibah sunnah apakah wajib atau sunnah fahiya innal jami'il masyru'ah menurut kedua-duanya adalah disyariatkan yang mengatakan wajib disyariatkan, yang mengatakan sunnah disyariatkan. Jumhur ulama mengatakan wah e, sunnah. Jumhur ulama mengatakan sunnah laisa diwajib. Dan ini yang sahih bahwa mengucapkan bismillah sebelum mulai wudhu adalah sunnah laisa diwajib. Ini qaul jumhur ulama. Walayan bagi tarukuha dan tidak sepatutnya seseorang meninggalkannya wasifatuha ayyakul dan sifatnya seorang menyebutkan bismillah wa in zada ar-rahman rahim fala ba'sa apabila menambahkan ar-rahman rahim fala ba'sa maka tidak mengapa dan di dalam mengucapkan basmalah di sini disunahkan berpendapat jumhur ulama karena Nabi alaihi salatu wasallam yubashir ketika akan mengerjakan suatu amalan, beliau senantiasa memulai dengan basmalah. Bismillah. Dengan hal ini, hukum basmalah adalah hukumnya sunnah laisa biwajib. Dan hal yang perlu dihindari bahwa ketika seseorang berada di dalam WC, kamar mandi, maka jangan mengucapkan basmalah. Kenapa? Karena itu merupakan tempat kotor Nabi alaihi salatu wasallam ketika buang air kecil atau buang air besar di dalam WC. Ada orang yang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dan Nabi tidak menjawabnya, diam. Karena WC jamban adalah tempatnya syaitan. Dengan ini seseorang ketika masuk untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma ini a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari jin laki-laki dan jin perempuan. Sehingga seseorang ketika berada dalam WC jangan mengucapkan bismillah. Nah, dan membaca doa itu sebelum masuk. Karena Nabi Wasallam membaca doa sebelum masuk, bukan setelah masuk berdoa. Lah, sebelum masuk di luar, yaitu di pintu di luar, Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is baru masuk. Baru baru masuk. Nah. Dan mengucapkan bismillah di sini ketika di luar. Berwudu di keran-keran di luar, sedang berwudu di dalam tidak mengucapkan basmalah. Al-hikmah wallahu a'lam berkata Hafidhullah taala hikmah wallahu a'lam fi اختصاص hadhihi al-a'dha al-arba'ah bil wudu li'annaha asra'u ma yataharraku min al-badan liktisabid dunub berkata hafizahullah taala hikmah dari pengkhususan wudu dari empat anggota wudu tadi rukun-rukunnya yang selainnya sunnah yang ini rukun yaitu mencuci wajah pertama mencuci wajah kemudian kedua tangan, mengusap kepala, kemudian mencuci kedua kakinya. Dikatakan oleh Hafidahullah Ta'ala, Fikhtisas, hadhil Allah, pengkhususan anggota wudhu di sini empat tadi li'annaha asra'u ma yataharraku minal badan liktisabid dunub karena yang paling cepat di dalam melakukan dosa paling cepat di dalam melakukan dosa Fakana fi tathhiri zahiriha tanbih ala tathhiri batiniha. Dan di dalam mensucikan bagian zahirnya ini adalah merupakan tanbih dari mensucikan bagian batinnya. Apa maknanya? Maknanya sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu di dalam hadis Al Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW mengatakan apabila seorang mukmin atau muslim itu berwudu kemudian dia mencuci wajahnya fakharaja minal wajh kullu khati'ah nadhara ilaiha bi'ainai ma'al ma maka dosa-dosa yang dikarenakan wajahnya tadi matanya melihat kepada sesuatu yang haram maka ketika dia membasuh wajahnya, maka akan hilang. Akan menjadikan penghapus dosa sampai tetesan air yang terakhir. Kemudian Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, ketika seseorang mencuci tangannya, dosa yang dikarenakan diperbuat oleh kedua tangannya, ketika berwudu akan hilang. Karena sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Saleh Fauzan, empat dari rukun wudu di sini disebutkan hikmahnya adalah yang paling cepat melakukan dosa. Mata melihat langsung kepada sesuatu yang haram. Tangan mencuri, memukul orang menganiaya, atau yang lain sebagainya. Kemudian Nabi alaihi wasallam menyebutkan apabila seseorang mencuci kedua kakinya dan akan keluar dosa-dosa yang dikeluarkan yang diperbuat oleh kedua kakinya sampai tetes dari air yang terakhir kakinya dia pergi ke tempat-tempat maksiat melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga lain sebagainya ketika dia berwudu maka akan hilang dosanya tadi dengan ini empat tadi sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Shalih Fauzan taala paling cepat dalam melakukan dosa maka ketika dia berwudu maka hilang dan berwudu itu karena berwudu bagian dari penghapus penghapus dosa. Wa qad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anal muslim kullama ghasala udwan minha hatta anhu kulla khati'ah asabaha bidzalikal 'udw. Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan seorang muslim apabila mencuci dari anggota wudhunya maka kesalahan-kesalahan dari kesalahan-kesalahannya akan dihilangkan, akan dihapus. Karena berwudu adalah termasuk dari penghapus-penghapus dosa. Karena di samping berwudu adalah merupakan dari ciri tanda umat Nabi Alaihissalam bahwa berwudu juga termasuk dari penghapus-penghapus dosa. Karena keutamaan-keutamaan berwudu itu sama sekali, banyak sekali. Keutamaan-keutamaan berwudu banyak sekali. Yang diantaranya bahwa Nabi alaihi wasallam mengatakan Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti datang di yaumul qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Wajahnya bercahaya tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Min asaril wudu, sebagaimana asar-asarnya wudu. Ini keutamaan wudu. Dan juga ketika seorang berwudu mencuci wajahnya, dosa yang dikarenakan berbuat oleh dosa wajahnya, matanya akan hilang sampai tetes air terakhir. Tangannya juga sama. Kakinya juga sama. Termasuk dari penghapus-penghapus dosa. Allah Ta'ala alam. Taib. Kita teruskan lagi Insya Allah ta'ala pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Naqtafiyallah. Subhanakallah. Bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.